throat> Kita menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. <clears throat> Alhamdulillah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Nikmat mengenal Islam, mengenal iman. <clears throat> Menetapi jalan untuk mendapatkan sebab memperbaiki diri meningkatkan kualitas iman dengan kita tetap semangat menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah nikmat besar ini tetap dijaga pada diri kita. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. <clears throat> Allah memberikan al-hikmah yang bermanfaat <clears throat> kepada siapa yang, di, yang diberikan kepadanya al-hikmah maka sungguh dia telah diberikan padanya kebaikan yang sangat berlimpah, kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita bertemu kembali di majelis ini. Di masjid yang mubarak ini berhadapan dengan antum-antum yang semangat dalam kebaikan wala nuzaki alallahi ahadan. Kita bertemu dalam majelis ilmu setelah tidak terhingga mungkin tidak terhitung berapa banyak majelis-majelis yang lalu yang telah kita lalui dalam berbagai macam kajian baik itu kajian masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid ataupun masalah ibadah mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah ada pembahasan masalah akhlak atau pembahasan masalah fikih kajian-kajian yang sekian banyak kita lalui. Yang sekian banyak telah kita catat. Baik dalam buku maupun dalam pikiran kita, pemahaman kita. Yang mana <clears throat> ini semua adalah kenyataan yang sangat mengembirakan. Siapa yang menempuh sebab insya Allah dia akan meraih akibat yang baik dari sebab yang ditempuhnya. Yang hendaknya menjadi renungan penting untuk kita semua. Karena kita semua ingin dapatkan keberkahan, kemuliaan dan manfaat ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang soleh dan mulia sebelum berlomba-lomba mengejar kemuliaan di sisi Allah. Malah kecintaan kepada dunia, angan-angan yang tinggi untuk urusan-urusan dunia tetap tidak turun-turun juga. Lebih pantas kalau kita ditegur. Sedangkan para sahabat saja radhiyallahu taala anhum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah yakni lil amanu an takhsha'a qulubuhum li wa ma nazala minal haqq wa la yakunu utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa minhum fasiqun datang waktunya bagi orang-orang yang keadaan ini menimpa mereka padahal peringatan ada di kalangan mereka Petunjuk turun di kalangan mereka. <clears throat> Makanya di, di awal ayat diingatkan, antahsya'akulubuhum Harusnya hati itu tunduk menjadi lunak, khusyuk ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tidak tunduk ketika mendekatkan diri kepada Allah, lantas kapan dia tunduknya? Kapan dia akan khusyuk? Ini teguran yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Setelah mereka belajar Islam berapa lama? <clears throat> Empat tahun. Seperti yang berapa kali saya nukilkan juga di majelis ini ucapan Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim ketika mengomentari ayat ini, maka nabaina islamina wa baina an'ata Allahu bihadhil ayati illa arba'u sinin tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami dan ketika Allah menurunkan teguran ini kepada kami kecuali cuma empat tahun saja. Kecuali cuma empat tahun saja. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din Maksudnya di sini saya ingin mengajak kita berpikir. Bisa dikatakan setelah sekian lama kita belajar, di rumah pun kita membaca Al-Quran, mungkin tidak terhitung berapa yang kita tamatkan dari Al-Quran. Kita baca dari juz pertama sampai juz 30. Iya kan? Apalagi Ramadan. Di luar Ramadan juga seperti itu. Berapa yang kita hatamkan? Berarti secara perhitungan, petunjuk Allah, insya Allah telah kita kaji lengkap. Iya kan? Orang yang telah membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30. Apalagi yang kurang? Semua petunjuk Allah sudah lengkap. Mengikuti kajian-kajian. Tapi pertanyaannya kenapa kok sholatnya juga belum khusyuk? Kenapa semangatnya berlomba-lomba mengejar kemuliaan di akhirat tidak meningkat? Ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Utamanya ketika dia sendirian. Tidak juga bertambah. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang kurang? Padahal sudah 30 juz dibaca. Tidak ada juz 31, iya kan? Berarti di sini ada satu kesalahan yang segera diluruskan. Utamanya di sini antum yang sering mendapatkan pengajian, sering menghadiri majelis yang dihadiri sekian banyak ikhwah dan akhwat, Mungkin ada yang merasa cukup. Tidak jarang ada yang merasa saya sudah mengikuti kajian-kajian, berarti bekal saya sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita baca biografinya orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kita akan melihat perbedaan yang jauh antara amal mereka dengan kita. Nah ini adalah satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Karena peringatan dari Allah secara kuantitas tidak kurang yang masuk ke dalam telinga kita. Atau yang kita baca dengan mata kita. Pertanyaannya, kenapa tidak menetap di hati kita? Ma'asyiral Ikhwal akhwat fi din azakumullah. Masalahnya kita khawatir. Kita khawatir sifat keburukan utama yang ada pada manusia-manusia seperti orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang di antara mereka juga ada yang mendengarkan peringatan tidak asing bagi antum orang-orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Al-Quran dibaca dan mereka paham karena mereka orang Arab bisa bahasa Arab apa kurangnya penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dai yang terbaik alaihi salatu wasallam penyampaian menyentuh mereka dengan hatinya tertutup sehingga Al-Quran yang merupakan sebaik-baik nasihat tidak nyampe ke hatinya makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat orang-orang munafik yang antum ketahui afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin akfaluha Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati mereka yang tertutup dalam Al-Qur'an? Qasiyah disebabkan karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Maka Allah berfirman, kami melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah, dan kami jadikan hati mereka tertutup. Kebenaran tidak bisa masuk. Beda dengan orang-orang orang-orang mukmin yang beriman. Yang punya hati yang hidup terbuka untuk menerima kebenaran dan wallahi tidak ada yang lebih bisa membuka adalah orang ketika disebut nama Allah hati mereka akan bergetar hati mereka akan tunduk sesuatu yang ditakuti dengan yakin membuat kita gemetar. Tapi kenapa ini hanya terjadi dalam urusan-urusan dunia? Ketakutan pada makhluk bisa membuat kita gemetar, tapi ketakutan pada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. <clears throat> yang di tangannya lah segala yang kita butuhkan. Tidak membuat kita bergetar ketika disebut namanya, dibacakan ayat-ayatnya. Idza wajilat kulubuhum ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mereka bertawakal. Jadi di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah permasalahan penting yang harus kita berhenti memikirkannya. <clears throat> Bukan karena kurang variasinya pengajian. Orang selalu mengatakan, ah, saya ingin pengajian yang baru. Pengajian yang ada modifikasi baru. Mungkin orang-orang awam perlukan seperti itu. Karena mereka perlukan kalimat-kalimat yang dirangkai dengan baik meskipun intinya sama. Ya selama ustadz sunnah yang mengajarkan, insya Allah intinya sama. Tapi antum-antum yang sudah mengikuti lama pengajian, tidak akan apa ini menginginkan kebutuhan terbesarnya bukan masalah ini lagi. Justru pengajian yang lalu apa yang berbekas pada diri kita? Apakah pernah kita mengulanginya? Bacaan Al-Quran kita, apakah kita pernah berhenti untuk merenungkan makna Al-Quran? sehingga berbekas pada hati kita. Jadi kalau kita bahas masalah kebaikan dalam Islam itu tidak ada yang baru. Pembahasannya yaitu tinggal kita kapan kita mulai mau merubah diri dengan yang itu tadi. Ingat, kita punya hati. Tempat yang menampung segala kebaikan. Tidak kurang kita mendengarkan penjelasan tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dadanya tiga kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, semua anggota badan baik. Kalau buruk, semua anggota badan buruk penjelasan dari para ulama tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah dalam hatinya. Ini nas-nas yang kita dengarkan, sering kita baca, diulang-ulang dalam kajian. Nah sekarang permasalahannya, kapan kita mau mulai menjadikan ilmu menyentuh hati kita? Karena saat ini, kalau kita mau katakan orang-orang yang sudah mengikuti pengajian tapi tidak berubah ibadahnya, tidak berubah khusyuknya, masa kita katakan mereka orang munafik? Tidak mungkin kan? Belum ketahuan, belum jelas. Tapi kalau kita katakan juga mereka orang yang sempurna imannya, kok ciri-ciri orang yang beriman tidak nampak atau sedikit sekali yang nampak? Kalau antum masih ingat kalau tidak salah saya pernah menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mungkin di kajian kita yang terakhir yang saya bawakan di sini. Berapa bulan yang lalu. Nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang standar iman yang benar. Salah satu contoh standar iman yang benar. Sekedar standar saja tidak kita miliki, apalagi yang tinggi atau kebanyakan kita tidak miliki. Mungkin saya yang yang yang tidak merasakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untuk kita. Apa itu? Masalah merasakan kelezatan ketika beramal. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." Kalau kamu tidak merasakan nikmat ketika beramal, amalan soleh, tidak ada rasanya apa-apa, lewat saja. Seperti rutinitas. Tidak ada nikmat, tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa damai. Maka curigailah dirimu, kata beliau. Curigai amalmu. Ada yang tidak beres. Apa alasannya? Beliau berkata, Fa inna Rabba Azza wa Jalla syakur. Karena Allah itu adalah asyakur maha bersyukur, berterima kasih, membalas kebaikan hamba dengan balasan yang lebih baik. Lihat orang yang berilmu, berdalil dengan sesuatu yang jelas. Antum tidak bisa protes karena ini nama Allah yang mesti kandungannya akan berlaku kalau betul kita mengamalkan mengamalkan amalan yang benar. Karena Allah itu maha bersyukur. Yakni makna dari nama Allah ini diantara penjabarannya adalah kata beliau annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tuma'ninatin wan syirahin wa qurrati ain yaitu pasti Allah akan membalas orang yang mengamalkan satu amalan kalau benar amalnya kalau benar imannya pasti dia dapatkan balasan berupa apa rasa manis yang dirasakan dalam hatinya kemanisan dirasakan dalam hatinya kelapangan dada <clears throat> ketenangan, wakur rotein, kesejukan dalam jiwanya. Pasti ini merupakan balasan yang harus kita rasakan. Ini sudah ukuran standar. Fahaitsu yajid dalika kata beliau, maka barang siapa yang beramal tidak merasakan itu berarti fa'amaluhu madhul, amalnya rusak. Dijangkiti penyakit buruk yang berarti dia tidak bisa merasa aman dengan kondisinya seperti ini kalau seandainya ajal menjemputnya bagaimana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti itu. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita perlu ditegur agar kita tidak merasa aman. Hati yang tertutup hati yang tertutup antum sudah ketahui tadi dibacakan apapun mental semua, iya kan? sampai Al-Quran yang dibaca. Sebaik-baik nasihat. Yang menyampaikannya sebaik-baik penafsir Al-Quran. Rasulullah SAW. Yang nasihatnya paling menyentuh. Apakah bermanfaat bagi orang-orang munafik? Tidak bermanfaat. Permasalahannya di hati. Pendengarannya sehat. Masa mereka tidak dengar? Dengarkan. Bahkan mereka faham Nah inilah kalau kita menghukumi diri-diri kita mungkin sulit karena banyak yang tidak paham juga bahasa Arab secara langsung maksudnya. Orang munafik paham. Tapi karena hatinya tertutup, tidak ada yang bisa nempel, tidak ada yang bisa membekas, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Dan kenyataan ini atau penyakit hati yang berupa hati yang tertutup ini adalah penyakit terbesar, bencana terbesar hukuman terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia. Bayangkan kalau kita tidak perhatian, padahal ini adalah penyakit musibah terbesar. Tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan pada seorang hamba melebihi hati yang tertutup, yang keras, tidak lunak ketika mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengungkapkan dan menukil pernyataan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Ma duriba 'abdun bi'uqubatin a'zama min qasawatil qulub." Min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah, satu keburukan yang lebih besar daripada hati yang tertutup. Wa khuliqatin naru liidzabatil qalbil qasi. Bahkan neraka itu diciptakan untuk mencairkan hati yang beku. Maksudnya naudzubillahi min dzalik kalau di dunia hatinya tidak bisa cair, tidak bisa lunak, dapatkan peringatan dari Allah, maka yang seperti ini tidak pantas mendapatkan kebaikan, maka butuh api neraka untuk mencairkannya. Wal iyadzubillah. Jadi antum perhatikan di sini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan banyaknya majelis ilmu dimudahkannya kita untuk belajar Al-Qur'an wallahi ini merupakan sebesar-besar nikmat yang perlu kita renungkan manfaatnya yang terbesar apa ayat-ayat yang sudah kita lewati coba kita renungkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi ala bi tatma'innul qulub." Kita semua hafal. Padahal dikatakan oleh para ulama, ini adalah di antara ayat yang menjelaskan fungsi terbesar diturunkannya Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang dengan berzikir. Sehingga ketenangan hidupnya selalu dikaitkan dengan berzikir kepada Allah. Ingat, permasalahan akidah, permasalahan tauhid itu tergambar dari ketenangan hati. Orang yang telah mengenal Allah hatinya tenang. Hatinya diisi dengan perhiasan yang paling indah. Sehingga ketika dia beramal, tidak mungkin dia meniatkannya untuk urusan-urusan dunia yang rendah di hadapannya. Di sini juga perlu kita ingat Ketenangan hati itu yang menentukan segala kebaikan akan bersumber dari hati. Ikhlas, cinta kepada Allah, takut dan berharap, tawakal, ridho billahi rabban, dan semua amal, amal hati lahir dari ketenangan hati. Ketika hati telah bertemu dengan dambaannya, maka memancar darinya kebaikan-kebaikan yang merupakan inti kemuliaan dalam Islam. Maka jangan berpikir untuk bisa ikhlas kalau seseorang itu belum merasakan ketenangan dalam hatinya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa inti dari segala keburukan yang menjadikan urusan seorang hamba semuanya buruk, amalnya buruk, ikhlas niatnya buruk. Kemudian yang semua yang bersumber darinya buruk adalah kembali kepada permasalahan hati yang tertutup atau hati yang lalai dan yang kedua ittibaul hawa, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini dua penyakit yang selalu berangkaian. Yang selalu bergandengan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ini pernyataan yang Ibnu Qayyim ungkapkan tadi beliau berdalil dengan ayat ini wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami mengingat Allah serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi buruk semua amalnya buruk niatnya buruk angan-angannya rendah kecintaannya kepada akhirat lemah dan semua Ketika mengomentari ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Aslu kulli baliyatin wa syar ya'udu ala syai'aini al-ghaflatu wattiba'ul hawa. Asal dari segala keburukan dan kerusakan kembali kepada dua perkara. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang diperturutkan semua kotoran penyakit hati bersumber dari nafsu. Syaitan bekerja karena dia tahu sumber kebaikan manusia adalah pada hati yang paling diser sering diserangnya. Fokus utamanya adalah merusak hati dengan menunggangi kendaraan hawa nafsu. Syaitannya terus bekerja sementara hambanya santai. Perhatian kepada hatinya sangat kurang. Dia merasa cukup dengan apa yang tampak. Padahal hatinya digerogoti sehingga niatnya berantakan. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Bahkan urusan dunia lebih dipentingkannya. Terbukti ketika kita di apa ini hamba tersebut dihadapkan pada saat-saat dia harus memilih mendahulukan yang mana. Baru kelihatan kenyataan apa yang terdapat dalam hati yang sebenarnya. Maka ini kenyataan ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Demikian mengerikannya padahal ini bukanlah perkara yang asing. Dengan kita mengikuti banyak kajian-kajian kita mengetahui fungsinya tauhid, fungsinya keimanan yang benar, pohon iman yang ditanam dalam hati harusnya membuahkan buah-buah yang manis. Tapi tadi kelalaian hati yang ini merupakan asal dari segala kelalaian. Goflatul qalbi, kelalaian hati. Yang kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan kelalaian hati? Pertanyaan ini harusnya dari dulu kita tanyakan dan harusnya sudah terjawab dalam kajian-kajian kita. Pertanyaan ini harusnya sejak dulu kita bahas. Bagaimana cara menghilangkan kelalaian hati? Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Al-Quran itu diturunkan untuk menghilangkan kelalaian hati. Zikir-zikir disyariatkan untuk menghilangkan kelalaian hati. Bahkan kita berdoa kepada Allah. Intinya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Cuma sayang selama ini kita membaca Al-Quran hanya mentargetkan selesai satu juz, dua juz, sampai tiga puluh juz. Cuma saya yang kita berdoa kepada Allah hanya mentargetkan keinginan saya dipenuhi. Tidak merenungkan makna doa. Akhirnya salat pun juga sekedar menunaikan. Ibadah yang lain pun mengikuti. Tidak ada yang baru. Semua sudah kita pahami. Tetapi kita diberikan sifat merasa cukup, ini salah satu tipu daya syaitan yang besar. Merasa sudah memiliki bekal yang cukup. Akhirnya Al-Quran Al pun yang kita baca targetnya hanya sekedar menyelesaikan. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Janganlah yang menjadi target masing-masing dari kalian sekedar menyelesaikan surat, Lisannya membaca, hatinya lalai. Karena kandungannya tidak pernah tersentuh hati. Tidak hilang kelalaiannya. Solatnya juga seperti itu. Tidak direnungkan makna bacaan dalam solat. Gerakan-gerakannya, kenapa dia ruku, kenapa dia sujud. Sehingga badannya yang bergerak, hatinya tetap lalai. Tidak pernah tersentuh makna solat. Demikian pula berzikir, berdoa seperti itu. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Pertanyaan yang insya Allah kita semua tahu jawabannya. Agama Islam ini diturunkan apakah untuk hanya untuk orang-orang yang sempurna imannya tapi juga apakah hanya untuk mereka atau juga untuk orang-orang yang lemah iman seperti kita kira-kira untuk semua iya kan untuk semua. Kalau orang-orang yang beriman ketika membaca Al-Quran, hati mereka tenang sehingga tidak mau selesai. Seperti kata Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Orang yang sempurna imannya seperti yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat. Yang ini juga sudah kita bahas berkali-kali. Wajulat kurratu aini fi salah. Hadis sahih riwayat Imam Nasai dari Imam Ahmad. Dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Taib. Sekarang pertanyaannya, kita yang merasakan salat belum seperti itu. Kita membaca juga Al-Quran belum seperti itu. Harusnya antum bertanya, kenapa saya belum seperti itu? Apa ada yang beda antara apa yang kita pelajari dengan mereka yang pel mereka pelajari? Nah, kita selama ini kan berusaha mengikuti manhajnya salaf. Buku yang kita baca juga buku-buku mereka, tafsir yang kita baca juga tafsir yang bersumber dari ucapan mereka. Kenapa kok hasilnya berbeda? Maka ternyata jawabannya seperti yang saya katakan tadi. Untuk kuantitas mungkin tidak kurang. Tapi perbaikan kualitasnya. Ketika saya sebutkan dari tadi masalah kelalaian hati, tertutupnya hati. Yang selalu bergandengan dengan itibaul hawa. Hawa nafsu yang diperturutkan karena semua penyakit hati. Bersumber dari bisikan hawa nafsu. Kalau sudah tahu ini, berarti fokus yang terbesar harusnya mengarah kemana? Mengarah kepada perbaikan, perbaikan hati. Dan fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran, salah satu fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran, yang ini sangat kita butuhkan adalah menjadi obat penyakit hati. Menjadi obat penyakit hati. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai ayat yang menjelaskan hikmah terbesar diturunkannya Al-Qur'an dalam ayat yang kita kenal bersama. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu mau itu sebaik-baik nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan obat bagi penyakit hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang memanfaatkan pengobatan Al-Qur'an untuk mengobati hatinya agar tidak menjadi tertutup agar tidak lalai. Jawabannya sedikit yang melakukan. Banyak yang membaca Al-Quran, tetapi seperti kata sebagian dari ulama salaf, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dia. Dia tidak sadar. Atau seperti kenyataannya orang-orang khawarij dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya. Jadinya khawarij menyimpang. Padahal Al-Qur'an yang dibaca. Ketika kita ketahui Al-Qur'an itu harusnya menyembuhkan penyakit hati, berarti antum harus libatkan hati waktu membaca Al-Qur'an. Waktu kita berzikir, waktu kita berdoa, waktu kita sholat. Harus ada perenungan, ini yang akan memperbaiki hati. Ini yang akan menumbuhkan pohon iman dalam hati. Ini yang akan menjadikan perhiasan iman itu sebagai perhiasan yang paling indah dalam hati. Setelah ini baru akan keluar buah-buahnya. Tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha. Kalau pertumbuhan pohonnya bagus, akarnya kuat, cabang-cabangnya menjulang ke langit, maka pohon iman itu akan mengeluarkan buah-buahnya yang manis, yang indah setiap saat dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi permasalahannya saat ini kita harus koreksi cara belajar kita dalam artian lebih banyak lagi melibatkan hati. Antum, kita semua sadar hati kita berpenyakit. Ada yang tidak beres. Iman kita yang tidak membuahkan buah-buah yang seharusnya, berarti hatinya sakit. Kalau sakit apa yang dilakukan? Obati. Bagaimana cara mengobatinya? Resepnya diambil dan disentuhkan pengobatannya kepada hati. Berarti apa? Bacaan Al-Qur'an jangan terburu-buru. Harus sudah dibiasakan jangan membanggakan kuantitas apa yang kita pelajari dari para ulama salaf tentang cara membaca Al-Quran diulang-ulang, ya kita praktekkan. Seperti ucapannya imam yang terkenal Abu Abdurrahman As-Sulami dari kalangan tabi'in. Bagaimana beliau menceritakan ketika mengambil Al-Quran dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Akhadna hadal Quran an qawmin akhbaruna annahum akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal asyril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami mempelajari Al-Qur'an dari satu kaum yang mereka menceritakan kepada kami, ini para sahabat. Ini tabi'in yang bercerita mempelajari dari para sahabat bahwa dulunya mereka ketika belajar Al-Qur'an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka membaca 10 ayat mereka tidak akan melampaui 10 ayat berikutnya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka pahami kandungannya. Belajar ilmu dan amal padanya. Makanya mereka tidak tergesa-gesa menghatamkan Al-Quran. Di awal-awal mereka belajar. Ini metode mereka dalam belajar. Kenapa harus pelan-pelan? Apakah para sahabat itu tidak paham bahasa Arab? Mereka yang paling fasih bahasa Arabnya. Apakah hati mereka demikian parah? Mereka yang paling bersih hatinya. Apakah mereka ilmunya tentang agama kurang? Mereka yang paling dalam ilmunya. Terus apa kurangnya? Tidak ada yang kurang. Memang begitu cara belajarnya. Supaya maknanya Al-Quran itu ada yang menetap, membekas di hati. Coba saat ini misalnya, surat Al-Fatihah. Kita baca setiap kita sholat. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang saat ini kalau ditanyakan kepadanya penjelasan makna tafsir meskipun ringkas dari surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir yang dia kuasai saat ini? Duh, bagaimana ayat yang kita baca setiap hari? Kenapa surat Al-Ikhlas yang dibaca oleh seorang sahabat karena dia mencintai kandungannya sampai Nabi SAW memberikan kabar gembira kepadanya, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Surat Al-Ikhlas. Kita semua hafal. Karena dia mencintai kandungannya, memahami makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah di dalamnya, dia suka membacanya sehingga Allah mencintainya dengan sebab surat Al-Ikhlas. Coba bayangkan, kalau ini kita praktikkan dalam bacaan kita, ini baru sholat, ini baru berzikir atau membaca Al-Quran, belum nanti berzikir, belum nanti berdoa. Alangkah butuhnya hati kita untuk dihilangkan kelalaiannya, dihilangkan penutup hitamnya. Dengan cara yang mulia dan disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini. Makanya ketahuilah ayyuhal ikhwatu fid din azakumullah. Semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam Kata para ulama, tujuan terbesarnya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Karena kelalaian hati kalau sudah hilang, kebenaran akan mudah masuk, sehingga ikhlas mudah dicapai, takut kepada Allah menjadi benar, pengharapannya menjadi benar, semua kebaikan-kebaikan lain akan timbul darinya. Semua ibadah disyariatkan tujuannya untuk menghilangkan kelalaian hati menjadikan hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba antum lihat, ibadah-ibadah besar selalu dihubungkan dengan berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Terus apa? Wadhkuru wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berjumpa dengan musuh di medan jihad, Teguhkanlah dirimu. Dan apa setelah itu? Berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu beruntung. Kenapa zikir dihubungkan dengan jihad dihubungkan dengan berzikir? Orang sedang sibuk berperang. Dihubungkan dengan zikir karena tujuan terbesar penegakan jihad adalah membuat hati tidak lalai dari mengingat Allah. Supaya dia berjihad, takutnya bukan pedangnya musuh. Tetapi takutnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ibadah yang terbesar. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa aqimis salata li lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Bahkan dibandingkan tujuan yang lain. Salat punya banyak tujuan dan hikmah. Menghapuskan dosa-dosa, termasuk wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah solat Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Setelah itu apa? Waladzikrullahi akbar. Dan sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Berarti tujuannya mencegah menghapuskan dosa-dosa, mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi tujuannya untuk berzikir kepada Allah lebih besar lagi. Tujuannya untuk menghilangkan kelalaian hati ini yang paling besar. Makanya disebutkan wala akbar. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahwa tujuan terbesar disyariatkannya salat adalah untuk memudahkan hati kita selalu mengingat Allah. Makanya ketika orang bertanya, "Ustaz, bagaimana caranya supaya khusyuk dalam salat?" Jawabannya caranya adalah salat itu sendiri. Sholat itu sendiri. Bagaimana antum melaksanakan sholat? Ketika antum melaksanakan sholat, sekedar melaksanakan, hatinya tidak terlibat, hanya gerakan anggota badannya, sama seperti sholatnya orang-orang munafik. Apa ini? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak ada zikir kepada Allah dalam sholatnya. Hatinya lalai. Kenapa? Dia tidak merenungkan bacaan sholatnya, gerakan-gerakannya. Ketika dia sujud, apa makna sujud yang dilakukannya? Asalnya memang hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Karena dia tidak mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Makanya al ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Ini sudah harus kita mulai pembenahan tersebut. Jangan cuma ditampung dalam memori kita, hanya catat dalam buku kita. Tapi tidak kita ulangi, tidak kita praktekkan. Apa yang saya pernah jelaskan dan juga antum dengarkan penjelasan dari para ustadz. Hafizahumullah ta'ala, ustadz sunnah yang menjelaskan tentang iman. Harus dimulai dari mengenalkan hati kepada rohnya, Karena kelalaian hati yang paling besar yang menjadikan dia tidak tahu arahnya, tidak tahu cara memperbaiki dirinya adalah ketika dia tidak mengenal Robnya. Wala takunu kalladina fa'ansahum anfusahum ulaika fasikun. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai dari mengenal Allah, mengingat Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Orang lupa diri, tidak tahu arahnya, tidak tahu perbaikannya, bahkan tidak sadar kesalahan dirinya. Jangan jadi seperti orang ini. Merekalah orang-orang yang fasik. Jadi antum sudah harus mulai, kita semua sudah harus mulai belajar ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak, yaitu mengenal makna kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini adalah inti daripada tauhid, landasan utama keimanan, cara agar hati mengenal dan mencintai Robnya. Man arafallaha bi asma'i wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah. Harus mulai. Kemudian waktu membaca Al-Qur'an, kita harus sudah mulai membuka yang tidak bisa bahasa Arab terjemahannya mungkin minimal itu yang diusahakannya dan mulai harus target masing-masing kita belajar bahasa Arab. Supaya rasakan indahnya Al-Quran ketika dibaca. Buka tafsir. Supaya waktu ayat yang kita baca meskipun sedikit dalam sehari. Tapi ada yang membekas petunjuknya. Ini cara belajarnya para ulama salaf. Makanya metode yang seperti ini kita sudah harus hidupkan dalam diri kita. Salat yang kita laksanakan sehari-hari, lima waktu yang wajib, Apalagi sholat-sholat sunnah kita harus sudah pikirkan apa sih keterangan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang hikmahnya sholat, kenapa saya sujud. Seperti yang saya pernah terangkan, orang sujud dia merendahkan diri dengan perendahan diri yang sempurna. Dia renungkan, saya merendahkan diri berarti memang hamba itu adalah harusnya selalu tunduk kepada Allah. Renungkan itu dalam hati. Kemudian kita berzikir subhanallah Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti segala ketinggian adalah ada pada Allah. Segala kesempurnaan, kemuliaan adalah miliknya. Sedangkan kerendahan, ketergantungan dan kebutuhan adalah milik kita. Renungkan makna itu. Ini sudah melahirkan ubudiyah yang sempurna dalam hati. Baru merenungkan sujud saja. Itu yang kita pelajari dalam ibadah kita. Jadi ada yang membekas setiap kita laksanakan sholat. Ada yang memperbaiki iman kita supaya fungsi daripada ibadah yang disyariatkan untuk menyempurnakan ibadah atau menyempurnakan iman manusia terasa pada diri kita. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, sekali lagi tidak ada yang baru, yang ada adalah perlu perbaikan. Perlu meningkatkan kualitas, perlu mengulangi pelajaran kita kemudian bersabar menundukkan hawa nafsu untuk mengamalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat yang saya sampaikan di malam hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mengambil sebesar-besar manfaat dan kemuliaan dari petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi maashirul Ikhwal wal akhwat fid din azakumullah seorang yang telah dianugerahkan taufik untuk belajar sunnah mengenal Al-Quran dengan tafsir dari para ulama salaf membaca hadis dengan penjelasan para ulama subhanallah sebab kebaikan apalagi yang kurang pada dirinya jalan kemuliaan apalagi yang kurang ada di hadapannya Cuma sekarang pertanyaannya, kenapa kita telah tahu jalan ini tapi hasilnya tidak seperti apa yang terlihat pada amalan, ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan yang tercermin dalam perbuatan para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, apalagi para nabi dan para rasul alaihi wasallam yang kita baca dalam biografi mereka. Jadi apa yang kita tempuh dalam semangat menuntut ilmu alhamdulillah ini insya Allah sudah benar. Tapi tahapan berikutnya yang perlu kita bersabar lagi. Renungkan ilmu, dalami makna ilmu, jadikan ilmu itu jangan hanya menyentuh lisan kita. Jangan hanya pengaruhnya terlihat pada anggota badan kita, tapi penyakit hati, kelalaian hati, ini yang justru paling penting untuk diusahakan agar tersentuh dengan pengobatan dari ilmu, amalan-amalan, ibadah-ibadah, bacaan Al-Quran, sholat, zikir dan doa maupun ibadah-ibadah yang lainnya yang kita rasa, yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dimudahkan untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dan sebaik-baik manfaat daripada ilmu adalah manfaat untuk memperbaiki keadaan hati kita agar hilang kelalaiannya terbuka penutupnya sehingga kebenaran mudah masuk dan memberikan pengaruh kebaikan pada semua anggota badan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah semua kajian kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan untuk kita azan dulu. Saya jawab dulu. Ya azan dulu kemudian kita tanya jawab setelah itu. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bagaimana hukum menghajar orang awam karena agamanya tapi dia masih melaksanakan sholat yang wajib atau rukun Islam? Apa faedah yang antum dapatkan dengan memboikot dia, menghajar dia? Kalau tidak ada faedahnya, lebih baik didekati, dinasihati. Ketika orang melakukan hajar memboikot, itu dia harus pertimbangkan kebaikan bagi orang yang dihajar atau kebaikan yang didapatkan dengan dirinya atau orang di sekitarnya. Karena hajar dan tahdir itu kayak obat. Kalau berlebihan akan overdosis, membunuh. Kalau kurang maka tidak akan bermanfaat. Makanya harusnya dilihat setelah kita praktekkan apa manfaat yang didapatkan. Jangan-jangan dia semakin jauh dari nasihat. Dengan antum terus dekati dia meskipun dia mungkin ada kekurangan, tetap antum sampaikan nasihat. Mungkin akan terpengaruh hatinya satu saat. Tapi kalau antum jauhi, tidak ada yang nasihati dia, mungkin dia tambah parah nantinya. Nah, bagaimana menghilangkan keraguan-keraguan dalam beribadah terutama ketika mengamalkan salat Isra dan duha terus menerus yang didoifkan. Siapa yang mengatakan didoifkan? Boleh kita lakukan. Tidak perlu ragu karena kalau hadisnya sahih tentang pelaksanaan salat duha kemudian salat isra bukan isra salat isra ya. isra begitu ya pakai pakai shin Kemudian kof terakhirnya, matahari terbit. <clears throat> Itu karena hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dan dipraktikkan oleh Nabi SAW dalam amalan beliau. Boleh kita lakukan. Kita lakukan setiap hari atau boleh sesuai kemampuan kita. Hadisnya sahih kita amalkan. Demikian pula salat duha yang roji itu boleh dilaksanakan terus-menerus dan itu pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini. Bolehkah atau apa hukumnya bertakziah setelah mayat dimakamkan? Itu ada hadisnya yang menjelaskan masalah ini. Disohikan oleh Syal Bani dijelaskan dalam kitab Akamul Janaiz. Kunna na'uddu al-ijtima'a ala ahli al-mayyiti wasoni atau ta'ami ba'da dafni minan niyahah. Dosa besar hukumnya. Kami menganggap berkumpul pada keluarganya si mayit dan dihidangkannya makanan setelah mayat dikuburkan itu termasuk niyaha Termasuk meratapi mayat yang merupakan dosa besar. Jadi kalau sudah dikuburkan sudah. Jangan kita berkumpul yang itu akan menjadikan mereka teringat kembali, sedih kembali. <clears throat> kalau sekedar kita ingin menghibur dia, ya pas ketemu di masjid atau ketemu di jalan tidak perlu dengan harus berkumpul lagi di rumahnya karena ini akan kata para ulama menyebabkan tajdidul huzn ya, memperbarui kesedihan mereka membuat mereka mengingat kembali kepada musibah tersebut. Mengenai fitnah di akhir zaman seorang laki-laki yang paginya beriman dan sore harinya kafir, malahnya beriman paginya kafir, hatinya mudah berubah karena ia merupakan fitnah manusia yang memiliki potensi untuk berbuat jahat. Apakah setiap kesalahan hati yang terkadang bertobat lalu salah lalu bertobat lalu salah lagi, apakah hati yang seperti ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tergantung dari keadaan hati tersebut. Kalau sudah tahu hati itu lemah, bersandar kepada yang Maha Kuat, yang Maha membolak-balikan hati, berdoa kepada Allah. Kemudian kuatkan hati dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang akan menguatkan hati. Ilmu, tauhid itu menguatkan hati. Ketika menghadapi fitnah yang semakin besar, harusnya kita semakin semangat mengusahakan sebab-sebab yang menghilangkan kelalaian hati, menyembuhkan penyakit hati, menguatkan hati seperti yang kita bahas tadi. Apakah termasuk gibah ketika saya bercerita kepada teman saya si A bahwa di bahwa si B punya sifat sombong dan si A yang juga tahu bahwa si B punya sifat sombong Ya, kalau dibicarakan di belakangnya termasuk ghibah. Harusnya dinasihatkan kepadanya. Kalau sekedar untuk menyebutkan peringatan supaya orang tidak ikuti, ceritakan tanpa perlu sebut orangnya. Ada orang yang begini begini begini ini kesombongan, jangan sampai kamu ikut. Misalnya begitu, tanpa perlu disebutkan orangnya secara tertentu. Berapakah banyaknya tangan Allah? Pertanyaannya kurang pantas. Ya, Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, wakil tayadaihi yaminun. Dari kedua tangan Allah itu kanan. Karena sifat-sifatnya semua sempurna, tidak seperti sifat yang ada pada diri manusia. Makanya disebutkan ketika disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ya ah, <clears throat> apa ini disebutkan ada kesan lafat yang menyebutkan tangan kiri itu didudukan oleh para ulama bahwa lafat yang lebih kuat adalah wabiyadihil ukhra di tangannya yang lain. Jadi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan karena semuanya sifat-sifat kemuliaan dan tentu tidak bisa dikiaskan dengan ada yang ada yang apa yang ada pada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Al-yad yadani. Apakah Allah mempunyai tangan? Nah, itu dia. <clears throat> Sudah saya jawab tadi. Jadi kata-kata eh, biadihi shimal itu ini lafat yang syad, yang yang lebih kuat adalah wabiyadihil ukhra di tangannya yang lain. Nah, ada pertanyaan Ustaz, Ana telah beristri tapi hati Ana sering memikirkan wanita lain. Allahumma <laughs> Apa kiat untuk menghindarinya? Kiat untuk menghindarinya jangan pikirkan wanita lain. Iya, yang ini biar antum menikah sampai empat pun kalau masih begitu ya tidak akan hilang-hilang penyakit ini. <clears throat> Karena ini bermasalah berhubungan dengan penyakit hati, ya, berhubungan dengan penyakit hati, memikirkan sesuatu yang tidak halal baginya, ya. Makanya disibukkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah wanita yang nampak maupun yang tersembunyi. Loh, ada. <laughs> Ana belum paham bagaimana cara kita melakukan rukun yang terlupa dalam sholat seperti tasyahud awal jika kita lupa. Bagaimana kita melakukannya untuk menyempurnakan sholat? Tolong dijelaskan. Kalau itu yang ditinggalkan wajib karena lupa, <clears throat> namanya juga <clears throat> sujud sahwi ya, berarti lupa. <clears throat> kalau ditinggalkan karena lupa dan itu adalah kewajiban bukan rukun. Pertama kalau rukun berarti harus dikerjakan. Ada orang yang lupa satu ruku. Berarti ingatnya setelah itu berarti dia tambah satu rakaat lagi karena rukun ini menggugurkan satu rakaat tersebut. Tambah satu rakaat lagi kalau lupa itu sujud satu sujud, lupa misalnya ruku ya, ditambah satu rakaat lagi. Kalau yang lupa seperti tadi tasyahud awal, yang menurut pendapat yang kuat dia adalah termasuk kewajiban sholat, maka cukup dilakukan dengan sujud sawi. ditambah dengan sujud sawi, jadi setelah selesai kita membaca tahiyat akhir, ya, membaca <clears throat> semua bacaan di tahiyat, sebelum kita salam, kita sujud sawi dua kali, kemudian salam, maka itu cukup untuk menambal kekurangan dari tahiyat awal yang tidak kita laksanakan tadi, seperti yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pernah mendengar Ustadz berceramah bahwa salah satu agar khusyuk dalam sholat adalah membaca surat Al-Ikhlas sebelum takbir. Aduh, antum dengar dari mana ini? Mungkin bukan saya itu, mungkin jin itu ya, yang menyamar jadi anak itu. Anak nggak pernah bilang seperti ini. <clears throat> jadi